Ampuni kami ya Allah Kami takut ya Allah Jika kami memikul dosa Tentunya kami tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Mata kami akan kau gelapkan nanti di akhirat Sehingga kami tidak bisa melihat wajah Rasulullah Bahkan kami tidak bisa melihatmu Apabila kau ampuni kami Maka mata kami akan terang benerang Di dunia kau izinkan kami melihat Nabi Muhammad Ketika bangkit di Yawmul yaumul qiyamah. Kau izinkan kami melihat Nabi Muhammad. Semua angkat kedua tangan kalian. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Yakinlah doamu diijabah. Banyak aulia yang hadir. Banyak kekasih Allah yang hadir. Banyak habaib yang hadir. Banyak ulama yang hadir. Angkat kedua tangan kalian. Katakan semua ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Netijah, hasil dari 40 hari ya Rob, Hati mereka sekarang lunak menyebut namamu. Tidak sedikit mereka yang bisa menangis menyebut namamu. Inilah hasil maulid kepada Nabi Muhammad. Hatinya dibersihkan olehmu. Puji syukur kepadamu ya Allah. Ilahi, jangan sampai kami wafat membawa dosa. Jika suatu saat kami wafat, wafatkan husnul Khatimah, Husnul Khatimah. Semua yang hadir, semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini dari layar televisi, izinkan semuanya di akhir hayatnya menyebut kalimat La Rasulullah mutahagigina biagaigiha hisan wa makna dan di kesempatan yang baik ini ketika kau buka pintu rahmatmu ada doa kami yang penting yang kami ingin panjatkan kepadamu ini doa yang paling penting ya Allah ampuni ibu kami ampuni mama kami ampuni umi ya Allah yang sakit sembuhkan penyakitnya panjangkan umurnya ya Allah. Kami masih membutuhkan pendidikan dan doanya. Jika kau ingin akhirkan ajal ibu kami, akhirkan husnul khotimah bagi ibu kami yang di alam kubur, yang sekarang sudah di alam kubur dan anaknya hadir di sini dan anaknya menyaksikan dari televisi, pastikan ibunya tidak kena azab di alam kubur. Pastikan ibunya tidak kena azab di alam kubur umur. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada sambungan jiwa Ketika kau merendahkan hatimu, ada Allah yang melihatmu. Dan ini bukan majelisnya kiai. Ini lagi bukan majelisnya orang biasa. Ini majelis Nabi kita Muhammad. Ada yang mengaminkan doa kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad mengaminkan doa kita. Ada lagi yang mengaminkan doa kita. Para malaikat yang senang melihat kita karena tidaklah umat Nabi, bangun di tengah malam dan sekarang kami lewat jam 12. Kamu lihat ya Allah, kami kumpul dari pagi ya Allah, kami kumpul ya Allah. Sekarang sudah jam 12 lewat ya Allah, kami masih memujimu ya Allah. Pantaskah hambamu ini diazab ya Allah? Pantaskah hambamu ini diazab ya Allah? Kami mohon di majlis ini ya Allah Pastikan saya dan semua tidak kena azab dunia akhirat Pastikan tidak kena azab dunia akhirat Daftarkan nama-nama kami di dalam surgamu Ampuni ayah kami Ampuni abah kami Ampuni abi Ampuni walid Ya Allah ayah kami semua Ampuni dosa-dosanya Terima amal solehnya Guru-guru kami ampuni kesalahannya Majlis ini mohon dibantu Ya Allah Riyadul Jannah Makin hari makin makmur Makin banyak jamaahnya sehingga terkenal negeri Malang, negeri Salawat, negeri Malang, negeri Salawat. Hancurkan Ahmadiyah di Indonesia, ya Allah. Hancurkan Ahmadiyah di Indonesia, ya Kuatkan Gubernur Jawa Timur yang sudah mengeluarkan SK-nya, membubarkan Ahmadiyah, jaga iman Islamnya, panjangkan umurnya, bikin gubernur-gubernur lain, meninjau gubernur kami, mendukung gubernur kami, jauhkan gubernur kami dari sengketa membubarkan Ahmadiyah, lindungi dia dan keluarganya. Kami akan melindungi ya Allah, kami akan mendoakan ya Allah, pemerintah yang mem membubarkan Ahmadiyah. Semua katakan ya Allah. Kami tidak berpolitik. Kami tidak menganggap pemerintah sebagai Tuhan kami. Tapi di saat kami melihat pejabat kami berani membubarkan Ahmadiyah, maka kami doakan mohon dijaga dia dunia akhirat sehingga yang ingin melukai tidak bisa karena dia telah menegakkan ajaranmu dan gerakan polisi-polisi di sekitar kami untuk menjadi polisi-polisi yang baik yang jujur barokah rezekinya, barokah keluarganya birahmatika ya arhamar rahimin hancurkan segala aliran sesat menyesatkan. Kuatkan agamamu Islam. Jadikan kami semua orang yang rajin ibadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lindungi kami dan keluarga dari segala musibah dan maksiat. Yang belum pernah haji, yang hadir di sini, izinkan berangkat haji. Izinkan berangkat haji. Izinkan berangkat haji. Yang mau haji, katakan ya Allah. Yang mau haji, katakan ya Allah. Yang mau haji, katakan ya Allah. Teruskan, teruskan, teruskan, teruskan. Minta diundang, minta diundang. Tawaf di Ka'bah, berziarah ke makam Nabi. Allahumma اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا min rahmatik. وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة Dan yang terakhir ini yang paling disuka sama Nabi. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham Ummati Sayyidina Muhammad. Wajibur Ummati Sayyidina Muhammad. Wansur Ummati Sayyidina Muhammad. Wa an ummati Sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin.